Fala tasyabuha bainan naw'ain وهذا ما يسمى بالمتواطئ lakinnaha la tashtarik fil haqiqati wal kaifiyah maka inilah yang dikatakan mutawati satu lafaz berbeda makna disebutkan dalam Al-Quran wa mra'atul aziz turawidu fataha wa mra'atul aziz siapa al-aziz di situ Hah?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 Ini akan kita bahas insya Allah pada kajian mendatang billahi taala. allah. Ya. Berarti yang namanya idhafah ya, bisa yang disadarkan pada Allah ada benda-benda, ada makna-makna. Ya. Kalau benda-benda disebutkan pada Allah, biasanya maknanya ciptaan Allah. Ya. Artinya makhluk.